Kemudian beliau masuk ke dalam sebuah sub pembahasan yaitu maji'ul Khali jamidatan yaitu kedatangan hal sebagai isim yang jamid. Maka beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-334 dan bait yang ke-335. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa yakthurul jumudu fi si'rin wa fi mubadi ta'awulin bila takallufi jika pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang namanya hal itu biasanya datang dalam bentuk isim mushtaq. Namun, ada juga kemungkinan bahwa hal itu datang dalam bentuk isim yang jamit. Kapan itu? Wayak surul jumudu fi si'rin. Dan hal yang berupa isim jamit itu banyak datang dalam pembahasan harga, ya siar, mengenai harga. Kemudian wafi mubadi ta'awulin bila takallufi. Dan hal juga dapat datang dalam bentuk isim jamit pada hal yang mudah ditakwil, yang mudah ditakwil menjadi isim mustaq, tapi bila takallufi, tanpa dibuat-buat dan tanpa mempersulit diri. Artinya memang mudah takwilnya, ya tidak terlalu jauh. Contohnya apa? Kabi'humud dan bikadha yadan biyad. Ya, contoh yang pertama adalah bi'humud dan ya yadan biyadin. Yaitu juallah benda ini ya sebanyak satu mut Bikada ya dengan harga sekian yadan biyadin, yaitu secara langsung dari tangan ke tangan. Kemudian wakar rozaidun asadan. Atau wakar rozaidun asadan aika asad. Ya, dan Zaid itu telah menyerang asadan. Ya, asadan. Maka lafat asadan ini nanti dapat ditakwil menjadi isim mustaq yang maknanya apa? Ai ka'asad, ya, seperti singa. Ya, Zaid telah menyerang laksana singa. Kemudian Asyaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala menjelaskan mengenai kedua bait ini, beliau mengatakan, Fal awalu, maka keadaan yang pertama, ya atau tempat yang pertama di mana hal itu dapat datang dalam bentuk isim jamid itu adalah antadulla ala tashbihin. Ketika hal tersebut itu menunjukkan akan keserupaan. Menunjukkan akan keserupaan. Nahwu contohnya Hajamal qaidu 'alal aduwi asadan. Hajamal qaidu 'alal aduwi asadan panglima tersebut telah menyerang musuh ya, laksana singa ya, atau sebagaimana seorang singa. Fa asadan halun minal fa'ili. Maka lafat asadan itu adalah hal dari fa'il, yaitu al-qa'idu. Wahiyya jamidatun mu'awwalatun bil mushtaqi. Maka lafat asadan ini itu adalah isim jamit, Ya, isim jamit tidak bersumber dari kata yang lain. Yang muawwalatun bil mushtaqi, yang lafat dan tersebut dapat ditakwil menjadi isim mushtaq. Apa isim mushtaqnya? Ai syuja'an. Ya, syuja'an. Yaitu pemberani. Pemberani seperti singa, karena salah satu sifat yang paling dikenal dari singa itu berani. Maka syuja'an, ya syuja'an itu sifah musyabbahah. Maka ini isim mustaq. Atau au musyabbihan al-asada, ya musyabbihanil asada. Musyabbihanil asada. Nah, seperti atau layaknya seorang singa. Maka musyabbihan di sini itu adalah isim fa'il. Berarti isim mustaq juga. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. dama annal jamida minal asma'i huwa ma lam min ghairihi. Telah berlalu penjelasan bahwa yang namanya isim jamid itu adalah isim yang tidak diambil atau tidak bersumber atau tidak diturunkan dari kata yang lain. Kemudian wal mushtaqqu atau wal mushtaqqo itu huwallazi ukhidha min ghairihi. Dan juga telah berlalu penjelasan bahwa yang namanya isim mustaq itu adalah isim yang diambil atau diturunkan dari kata yang lain. Wal jamidul ismiyu qismani. Dan isim yang jamid itu ada dua, ya, dua macam, dua kelompok. Yang pertama apa? Ismu dhatin, yaitu isim dhat. Apa itu isim dhat? Wa ma lahu suratun mahsusatun. Ya, wa ma lahu suratun mahsusatun. Yang dimaksud dengan isim dhat adalah sesuatu yang dia itu memiliki wujud yang dapat dirasa oleh panca indera. Ya, artinya bisa dilihat atau dibau atau bisa dirasakan atau mungkin bisa diraba dan juga bisa didengarkan. Mislu contohnya adalah kitabin. Buku itu memiliki wujud yang jelas yang dapat dirasakan oleh panca indera. Babin ya, atau pintu itu juga jelas. Cidarin ya, tembok itu juga jelas. Kemudian kelompok yang kedua dari isim jamit adalah wasmu ma'nan, yaitu isim makna. Apa itu isim makna? Wa huwa makana, yaitu suatu benda yang min mudrak min mudrakatil aqli yaitu sesuatu yang ada itu karena diketahui oleh akal jadi yang mengetahui atau dapat merabanya atau dapat merasakannya itu bukan panca indera, akan tetapi akal. Ya, akal. Walai salahu jismun dan dia itu tidak memiliki wujud yang dapat dirasakan oleh panca indera. Nahwu contohnya julusun. Ya julusun. Julusun itu adalah ya, cara duduk misalnya, atau keadaan duduk. Ya, keadaan duduk itu adalah sesuatu yang diketahui oleh akal. Kemudian dorbun, ya, pukulan. Pukulan itu juga adalah ya, sesuatu yang diketahui oleh akal. Kemudian dorbun, maaf, kemudian ilmun, ilmu. Ya, ilmu itu juga sesuatu yang diketahui oleh akal. Tidak ada zatnya kata-kata ini. Ya, tetapi e, kata-kata ini memiliki makna yang dapat dipahami oleh akal. Wa ghairi dhalika. Ya, julusin bin ilmin wa ghairi dhalika. dan ya, kata-kata selain itu. Wal mushtaqqu dan isim mushtaq itu adalah mithlu qaimun. Ya, contoh dari isim mushtaq adalah qaimun. Qaimun itu ya dia itu mengandung zatnya artinya orang yang berdiri dan juga maknanya, ya, sifat berdiri itu sendiri. Fahuwa ma'khudhun minal qiyami. Yang lafat qa'imun itu diturunkan atau diambil dari lafat al-qiyam. Ya, al-qiyam, berdiri. Ya, kemudian qoma menjadi fi'il ma'udhi, kemudian qa'imun, isim fa'il. Kita kembali ke atas. Kemudian asani, nah, tempat kedua di mana hal itu dapat datang dalam bentuk isim jamit yang dapat ditakwil menjadi eh, isim mustaq. Yaitu apa? Antadulla ala mufa'alatin. Ya, antadulla ala mufa'alatin. Yaitu ketika hal tersebut itu menunjuk, menunjukkan akan mufa'alah ya wazan mufa'ala yaitu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang ya saling ya bermakna saling atau apa yang dimaksud dengan mufa'ala ai wuqu'ul fi'li min syakhsaini yaitu terjadinya suatu perbuatan yang perbuatan itu dilakukan oleh dua orang, dua individu. Nahwu contohnya Salamtul bai'a nuqudahu yadan bi yadin. Salamtu salamtul bai'a nuqudahu yadan bi yadin. Saya telah menyerahkan uang ya atau saya telah menyerahkan kepada penjual tersebut uangnya yadan bi yadin yaitu dari tangan ke tangan langsung ya dengan saya genggam langsung ke tangannya iya dan halun minal fa'ili wal maf'uli ma'an maka lafat yadan ya yadan itu adalah hal hal dari siapa minal fa'ili wal maf'uli ma'an yaitu hal dari fa'il dan maf'ul secara bersamaan Fa'ilnya siapa? Yaitu tak, ya tak fa'il, yang, yang takdirnya ana. Kemudian maf'ul bihinya adalah al-ba'i'ah, penjual. Berarti di sini yang menjadi sahibul halnya itu adalah ana dan penjual, saya dan penjual. Wahiyya jamidatun mu'awwalatun bil mushtaqi. Dan lafat yadan ini itu adalah isim jamid yang dia itu dapat ditakwil dengan mustaq. Maka dari sini kita mengetahui bahwa yadan itu adalah isim jamid yang dapat ditakwil menjadi isim mustaq. Li'anna ma'naha, karena makna dari lafat yadan tersebut adalah muqabad, muqabadotan. Ya, lafatnya adalah lafat yang dibawakan oleh makna masdar muqabadotun. Ya anna ma'naha muqabadhatun Karena maknanya adalah muqabadhah Ya saling menggenggam, meletakkan tangan di atas tangan. Wa ta'wiluha, maka takwil dari yadan biyadin adalah mutaqabidaini. Mutaqabidaini. Yaitu salam salamtul bai'a nuqudahu mutaqabidaini saya telah memberikan kepada penjual tersebut uangnya dengan cara ya kami berdua saling menggenggam tangan, meletakkan tangan di atas tangan. Kemudian wanahwu, contoh yang termasuk dalam pembahasan ini adalah kalam sadiqa fahu ila fiyya. Kalam fahu ila fiyya saya telah berbicara kepada kawan dekat saya tersebut ya dari uh, mulut mulutnya ke mulut saya atau dari mulut ke mulut kalam tusadiqa fahu ila ya kami saling berbicara saya dan kawan dekat saya ya dari mulut ke mulut atau apa maksudnya ai famuhu ila fami atau famahu ila fami dari mulutnya ke mulut saya fa fahu halun minal fa'ili wal maf'uli ma'an maka lafat fahu adalah hal dari fa'il yaitu tak yang takdirnya saya dan maf'ul yaitu sadiqa ma'an secara bersamaan wa hiya jamidatun muawwalatun bil mushtaqi yang lafat fahu itu adalah isim jamid yang dapat ditakwil menjadi isim mustaq. Ngapa li anna ma'naha musyafahatun? Karena makna dari lafat fa itu adalah musyafahah. Ya, musyafahah. Ya, berbicara dari mulut ke mulut. Jadi ya fahu ila itu mirip ya mirip dengan ungkapan yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Wa ta'wiluha dan takwilnya adalah mutasyafihaini. Ya mutasyafihaini. Kalam tussadiqa mutasyafihaini. Ya maksudnya sama, saya telah berbicara dengan kawan dekat saya, ya kawan dekat tersebut dari mulut ke mulut. Kemudian asalisu yang ketiga, ya, tempat ketiga di mana hal itu dapat datang berupa isim jamit yang dapat ditakwil menjadi isim mustaq. Kelompok ketiga ini, ya itu ini adalah antadulla ala si'rin, yaitu hal yang menunjukkan akan harga. Hal yang menunjukkan akan harga. Ya, maka hal yang berupa isim jamid itu dapat ditakwil menjadi harga. Contohnya apa? Nahwu contohnya qamha sa'an bi thalathatin. Ya qamha sa'an bi thalathatin. Juallah gandum tersebut sa'an bi thalathatin. Ya sa'an bi thalathatin. Ya satu sa' yang berharga tiga. Ya, maka so'an di sini itu menjadi hal. Ya, so'an di sini menjadi hal. Takwilnya bagaimana? Musa musa'aron kullu so'in bi thalathatin. Ya, Musa musa'aron kullu so'in bi thalathatin. Yang setiap so'nya itu dihargai dengan tiga. Ya, tiga mata uang tertentu. Maka di sini kita melihat Eh, so'an itu yang tadinya isim jamid itu dapat ditakwil menjadi musa aron kulu so'in. Ya isim maf'ul dari sa'aroh yusa'iru. Kemudian ar yang kelompok keempat di mana isim jamid ya hal yang berupa isim jamid itu dapat ditakwil menjadi isim mustaq. Yaitu apa? Antadulla ala tartibin. Yaitu hal yang menunjukkan akan urutan ya akan menunjukkan akan urutan. Nah, contohnya kharajat tullabu thalathatan thalathatan. Para pelajar tersebut telah keluar tiga orang tiga orang. Ya, tiga orang tiga orang. Jadi mungkin misalnya eh, dalam kelas tersebut ada 30 pelajar maka keluarganya keluarnya tiga-tiga, ya tiga, tiga, sampai sepuluh kali. Misalnya seperti itu. Dan itu menunjukkan urutan. Ya, tiga yang pertama adalah misalnya A, B, dan C. Ya, kemudian tiga yang ke berikutnya D, E, dan F. Misalnya seperti itu. Maksudnya apa? Ai khoroju mutarot tibina. Yaitu mereka keluar secara berurutan ya tiga yang pertama, kemudian tiga yang berikutnya, dan seterusnya. Kemudian wanahwu dan contoh yang lain yang masuk dalam pembahasan ini adalah ta'allamul masaila wahidatan wahidatan. Pelajarilah permasalahan-permasalahan ini satu-satu. Ya, artinya satu dulu dipelajari, kemudian masalah berikutnya diwajari, dipelajari, dan seterusnya. Maka wahidatan di sini menunjukkan akan urutan. Ai maksudnya mutarot tibatin. Ya, mutarot tibatin, yaitu eh, dipelajari uh, urutannya satu persatu. Maka lafat salasan wahidatan itu dapat ditakwil menjadi isim mustak yaitu isim mustak dari tarot ya tarot tabu menjadi isim fa'il dari tarot tabu menjadi mutarot mutarattibina atau mutarattibatin kemudian wadobitu dhabitu hadzan naw'i ya, dan kriteria atau ketentuan kondisi dari jenis yang keempat ini Ya, kelompok yang keempat ini kenapa dia bisa menjadi hal yang dapat ditakwil menjadi isim? Hal yang berupa isim jamit yang dapat ditakwil menjadi isim mustaq itu adalah an yudhkarol majmu'u awalan Ya, pertama yang disebutkan pertama itu adalah kumpulannya. Ya, kumpulan dari yang akan ada diurutkan tersebut. Kemudian summa yufassala hadzal majmu'u bi dzikri ba'dihi mukarraron. Ya, pertama disebutkan kumpulannya. Kemudian diperinci ya yang si kumpulan itu diperinci ya, itu dengan apa? bi dzikri ba'dihi mukarraron. Menyebutkan sebagiannya secara berulang. Ya, contohnya apa? Atul labu itu adalah majemuknya, kumpulan pelajar. Kemudian diperinci caranya dengan menyebutkan sebagiannya, yaitu salah Salah Salasatan itu sebagian dari pelajar. Dan mukarroron diulang. Ya, salasatan, salasatan. Wa min majemu'il kalimatainil mukarrorotaini tansya'ul halal mu'awwalatat dalata alat tartibi. Kemudian, dari dua kata yang diulang tersebut, itu nanti akan menghasilkan hal yang dapat ditakwil menjadi isim mustaq, yang menunjukkan akan urutan. Yang mana al-kalimatainil mukarrorotaini ini, ya thalathatan thalathatan atau wahidatan wahidatan. Itu adalah ya, kumpulan dua kata yang digabungkan. Itu menghasilkan hal hal yang dapat ditakwil kemudian yang menunjukkan akan tartib wala yahtutsu tartibu min halin wahidatin faqat mengapa harus diulang karena tartib makna urutan tersebut itu tidak akan muncul kalau halnya itu hanya satu kata saja misalnya apa kharajatul labu thalathatan saja Nah, tidak diulang. Maka itu tidak menunjukkan akan tartib, tidak menunjukkan akan urutan. Kita lanjutkan. Immal i'rabu, ya maka i'rab dari lafaz tersebut fal lafzul awwalu halun minal fa'ili. Ya, ini ambil contoh dari kharajatul labu thalathatan salasatan maka i'rab lafat tersebut, maka lafat yang pertama yaitu lafat falafzul awwalu, maka lafat yang pertama yaitu salasatan yang pertama itu adalah halun minal fa'ili, hal dari fa'il. Yaitu apa? Wa huwa tullabu, yaitu lafat at-tullabu. Wasani kemudian satan yang kedua al-mukarraru yang merupakan pengulangan dari kata yang pertama taukidun lafziyun, maka salah satan yang kedua adalah taukid lafzi. Au ma'tufun alal awwali bi'atifin muqaddarin. Atau bisa juga di i'rab sebagai ma'tuf. Ya, ma'tuf kepada yang kedua. Ya, ma'tuf kepada yang kedua. Ma'tuf kepada kata yang pertama. Diikutkan i'rabnya. Ya, ma'tufun alal awwali. Dia uh, diatofkan eh, diikutkan i'robnya kepada lafat yang pertama itu salah satan yang pertama bagaimana mengatofkannya bi'atifin muqaddarin dengan huruf atof yang ditakdirkan huwa apa misalnya alfa'u au thumma bisa ditakdirkan huruf atofa atau thumma jadi bagaimana Misalnya kharajat tullabu thalathatan thalathatan. Maka bisa ditakwil kalau thalathatan yang pertama, maaf thalathatan yang kedua itu diikutkan i'robnya kepada yang pertama, ya diatofkan, maka takdirnya ada huruf atof yang dihapus. Takdirnya apa? Kharajat tullabu thalathatan fa thalathatan atau kharajat tullabu thalathatan thumma thalathatan. Itu takdirnya. Kemudian wahadha makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau wa yakthurul jumudu fi si'rin ila akhirih. Ai maksudnya adalah yakthuru maji'ul halijamidatan fi si'rin. Yaitu banyak ditemui hal itu datang dalam bentuk isim jamid pada pembahasan harga. Ai maksudnya fil asya illati tusa'aru. Yaitu pada perkara-perkara yang diberi harga. Wafi mubadi ta'awulin bila takal lufi dan juga pada perkara-perkara um, yang mudah ditakwil menjadi isim mustaq tanpa takalluf, tanpa membebani diri, tanpa menyulitkan diri. Ai maksudnya fi kulli maudhi'in yadhharu ta'wilul khali bil mustaqi bila takallufin. Yaitu pada setiap tempat di mana hal tersebut itu ya jelas jelas takwilnya dengan isim mustaq atau mudah ditakwil menjadi isim mustaq bila takallufin ya tanpa dibuat kuat tanpa mempersulit diri wa min dzalika ma dalla ala si'rin kama dzukira ya dan di antara yang dimaksud dengan mudah ditakwil menjadi isim mustaq tanpa dibuat kuat itu adalah pada hal yang menunjukkan akan harga sebagaimana telah disebutkan sebelumnya wa yakunu qawluhu wa fi mubdi ma'tufan ala ma qablahu dan lafat Ibnu Malik rahimahullahu taala wa fi mubdi itu diatofkan kepada lafat sebelumnya yaitu dari apa fi si'rin min atfil ammi alal khassi yaitu mengatafkan yang umum kepada yang khusus. Karena si'arin itu khususnya. Dan mubadi ta'awulin itu adalah umumnya. Yang umum diatafkan kepada yang khusus. Ya, ada yang seperti itu. Walaupun biasanya yang khusus diatafkan kepada yang umum. Tapi ya ini juga ada yang seperti ini. Ya min atifil ami alal khasi. Thumma masala lil mubadi lil mubadi ta'awuli dunatakallufin. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh dari yang mubadi mubadi ta, al mubadi ta'awuli dunatakallufin yang mudah ditakwil tanpa dibuat-buat. Nah, jadi apa contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik ketika menjelaskan lil mubadi ta'awuli dunatakallufin ini? yaitu yang mudah ditakwil tanpa dibuat-buat adalah faqala maka Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan ka bi'humud dan bi kadza ila akhirih. Ya, yaitu beliau menyebutkan bi'humud dan bi kadza yadan biyad wa karrazaidun asadan. dzakara thalathata anwa'in maka di sini Ibnu Malik rahimahullah taala menjelaskan tiga kelompok ya dari empat kelompok yang sudah dijelaskan sebelumnya ini. Ya, tiga kelompok yaitu kelompok yang pertama apa yang menunjukkan akan tasbih yang asadan itu. Kemudian yang kedua yang menunjukkan mufa'alah. Ya mufa'alah saling. Itu yang mana yang yadan biyad. Kemudian yang ketiga itu menunjukkan akan siar harga, yaitu mutan di sini yang dapat ditakwil menjadi musa'aron aron muddin bi kada. Kama takot taqaddama sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Kemudian wa qawluhu fil baitis sabiqi dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait yang eh, sebelumnya bait yang sebelumnya itu bait ke-333 laisa mustahaqqa atau laisa mustahiqqa bisa dibaca dua cara. Ya, mungkin ada perawi yang meriwayatkan dengan bikasril ha'il muhmalati. Ya mustahiqqa ya dengan mengkasrokan hak muhmalah. Ya hak yang tidak ada titiknya. Bukan jim, bukan kho karena kosong. Itu apa? Ismu fa'ilin. Ya, isim fa'il dari istahakko yastahikku. Wabil fathi ismu maf'ulin. Ya, sedangkan kalau ada yang meriwayatkan dengan mustahakko, dengan memfathahkan hak, itu adalah isim maf'ul dari istahakko yastahikku. Kemudian, an-naw'u minal halil jamidati, ya, kemudian Kelompok yang kedua dari hal yang berupa isim jamit itu apa? Ghairu mu'awwalatin bil mustaqi Yang tidak ditakwil menjadi isim mustaq. Tadi yang pertama kan ditakwil menjadi isim mustaq. Ya, isim jamit yang ditakwil menjadi isim mustaq. Nah, yang ini tidak ditakwil menjadi isim mustaq. Wahada lam yata'arrad lahu benu malikin. Nah, kelompok yang ini, isim jamit yang tidak ditakwil menjadi isim mustaq, itu tidak disinggung oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Walakin adhkuru ahamma mawadi'ihi min babi itmamil maudu'i. Ya, walakin adhkuru ahamma mawadi'ihi min babi itmamil maudhu'i. Akan tetapi di sini saya yaitu Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu menyebutkan tempat-tempat terpenting ya, dalam pembahasan hal yang berupa isim jamit yang tidak ditakwil menjadi isim mustaq. Mengapa min babi itmamil maudhu'i dengan tujuan untuk menyempurnakan pembahasan hal yang berupa isim jamid ini. Fal awalu yang pertama antakunal halul jamidatu mausufatan bi mustaqin. Yaitu ketika ya ketika hal yang berupa isim jamid tersebut itu diberi naat atau diberi sifat berupa isim mustaq ya disifati dengan isim mustaq Nahwu contohnya waqafa surul baladi saddan hailan. Waqafa surul baladi saten eh, saddan hailan. Ya pagar atau perbatasan ya atau benteng dari suatu negeri dari negeri tersebut itu waqafa berdiri tegak saddan hailan ya dengan penutupan yang hailan yang menghalangi atau mencegah atau melindungi. Maka dan di sini itu isim jamit Ya, isim jamit Isim jamit yang dia itu tidak perlu ditakwil menjadi isim mustaq. Mengapa? Karena sifatnya atau naatnya hailan itu sudah berupa isim fa'il. Yang isim fa'il tersebut itu yang membawa makna mustak tentu saja, yang mencegah, menghalangi, melindungi seperti itu. Fasad dan halun jamidatun, maka lafat dan adalah hal yang berupa isim jamid. Kemudian wusifat bil mustaqi yang hal tersebut disifati dengan isim mustaq yaitu apa? Hailan, ya isim fa'il hailan. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat ke-17. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tamatsala laha basyaran sawiyya." Fatamatsala laha basyaran sawiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya maka ia menjelma di hadapannya, ya maksudnya Jibril di sini, maka Jibril itu menjelma di hadapannya, ya di hadapan Maryam, basyaron sawiya, ya, yaitu berupa atau seperti manusia, ya, atau seperti manusia yang yang sempurna fisiknya, yang sama yang sama seperti manusia. Maka di sini kita lihat fabasyaron halun min fa'ili tamathala. Maka lafat basyaron itu adalah hal dari fa'ilnya tamathala. Yang takdirnya kembali kepada malaikat Jibril. Jadi isim jamit, ya isim jamit. Tapi tidak perlu ditakwil menjadi isim mustaq. Mengapa? Sifatnya, yaitu naatnya, yaitu wasawiyan sifatun. Lafat sawiyan yang menjadi sifat dari basyaron itu sudah berupa isim fa'il. Ya, isim fa'il dari sawiya. Kemudian wahadhil halul jamidatu tusamma al halal muwatti'ata. Ya. Wahadhil halul jamidatu tusamma al halal muwatti'ata bikas ritoi ya dengan mengkasrohkan to muwatti'ah bukan ah yaitu ya yang melancarkan ya melancarkan atau meratakan atau ai maksudnya apa al mumahidatu lima bangdaha ya al mumahidatu lima bangdaha yang yang di ya menjadi dipersiapkan untuk lafat setelahnya ya yang untuk yang dipersiapkan atau mempersiapkan untuk yang setelahnya. Mengapa annaha tumahhidudz dzihna wa tuhayyi'uhu lima yaji'u ba'daha minas sifati. Karena lafat basyaron tadi itu mempersiapkan pikiran. Ya, kemudian yang membentangkan atau mempersiapkan pikiran. Untuk apa? Untuk lafat yang datang setelahnya, yang lafat tersebut berupa sifat, yaitu sawi yang tersebut. Allati laha al-ahammiyatul awla dunal khali. Yang lafat sawiyan tersebut itu adalah memiliki urgensi atau memiliki ya kepentingan makna yang lebih kuat daripada halnya itu sendiri. Ya, lebih kuat daripada halnya itu sendiri fa innal hala ghairu maqsudatin karena lafat hal lafat halnya itu bukan yang dimaksudkan dalam ucapan tersebut bal hiya wasilatun ila na'til ladzi ba'daha akan tetapi lafat hal tersebut itu adalah perantaraan kepada lafat na'at atau lafat sifat setelahnya Kemudian afani yang kedua antakunal halu dalatan ala adadin yaitu ketika halnya itu itu menunjukkan akan suatu angka bilangan. Nahwu contohnya intahasyahru thalathina yauman ya intahasyahru thalathina yauman. Ya satu bulan itu berakhir pada atau berakhir dalam 30 hari satu bulan itu berakhir dalam 30 hari. Maka lafaz salasina di sini itu adalah hal. Ya, hal yang menunjukkan akan angka bilangan. Ya, sedangkan yauman adalah tamyiznya yang menunjukkan apa yang dimaksud 30. 30 apa? Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantara contoh yang membahas hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-142. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatamma miqatu rabbih 40 lailah." Dalam surat Al-A'raf ayat ke-142. Ya, yaitu apa? Dan kami atau maka sempurnakanlah ya, ini sempurnakan betul ya. Maka sempurnalah, sempurnalah ya, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan ya oleh Robnya yaitu 40 malam. Maka arba'ina di sini ya fa arba'ina halun min miqatu. Maka lafat arba'ina itu adalah hal dari lafat miqatu. Walailatan tamyizun dan lailatan adalah tamyiz. Kemudian itu kelompok ketiga di mana hal itu berupa isim jamit yang tidak perlu ditakwil menjadi isim mustaq. Yaitu apa? Antakuna nau'an antakuna nau'an min anwa'i sahibiha al mutaaddidati Yaitu ketika eh, hal tersebut itu menjadi jenis atau macam ya salah satu jenis atau salah satu macam dari macam-macam sohibul halnya yang bermacam-macam sohibul halnya. Ya, contohnya bagaimana? Paling mudah dipahami dari contoh. Nahwu hadhihi amwaluka buyutan. Ya hadhihi amwaluka buyutan. Ini adalah harta-hartamu. Ya, apa maksudnya? Rumah, sebuah rumah fapuyutan halun min amwalin ya, atau min amwalu. Maka lafat puyutan adalah hal dari lafat amwalu yang ada pada amwaluka. Mengapa wal amwalu anwa'un muta'attidatun? Karena yang namanya harta itu adalah suatu jenis-jenis yang bermacam-macam. Kan harta bisa berupa uang, mungkin emas, kemudian perak, kendaraan, ternak, ya, kemudian rumah salah satunya. Kemudian wahadihi minha, kemudian lafat buyutan, hal buyutan itu salah satu dari harta tersebut. Ya, buyutin rumah adalah salah satu dari harta-harta yang bermacam-macam. Kemudian arrobi'u, kelompok keempat dari hal yang berupa isim jamit yang tidak perlu ditakwil menjadi isim mustaq, itu adalah antakuna far'an li sahibiha yaitu ketika hal itu merupakan bagian dari sahibul halnya. Contohnya apa? La arnahwu la arghabu fi dhahabi khotaman. Saya tidak suka atau tidak menginginkan emas yang berupa cincin. Ya, maka apa? Kita mengetahui khotaman, cincin, itu merupakan bagian dari emas. Ya, emas itu bisa jadi berupa kalung, ya, bisa jadi berupa mungkin anting, bisa juga berupa cincin. Maka cincin di sini itu merupakan far'un minadz zahabi. Ya far'un li zahabin. Far'un dari bagian dari emas. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-74. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tanhitunal jibala buyuta." Ya wa tanhitul jibala buyuta. Dan kalian pahat ya gunung-gunung tersebut untuk dijadikan rumah. Itu apa? Fabuyutan khalun minal jibali. Maka gunung-gunung itu merupakan, atau maaf, rumah, itu buyutan, itu hal dari lafat al-jibala. Ya, halun min al jibala. Ya, halun min al-jibala. Hal dari lafat al-jibala. Wahia far'un minha. Dan itu merupakan bagian dari gunung. Karena gunung itu ya ada banyak, mungkin ada rumah, kemudian ada pohon, ada gua, dan lain sebagainya. Maka di sini disebutkan faraonnya. Ya, salah satu bagiannya yaitu rumah. Al-Khamisu yang kelima dari kelompok isim jamit yang menjadi hal tapi tidak ditakwil menjadi isim mustaq adalah antakuna aslan li sahibiha. Yaitu ketika hal itu menjadi asal dari sahibul hal. Ya, secara umum ini kebalikan dari yang keempat tadi. Nahwu contohnya, La arghabu fil khotami zahaban. Ya, saya tidak menginginkan ya sebuah cincin dalam sebuah cincin itu ada emasnya. Ya, saya tidak menginginkan uh, cincin itu dari emas, mudahnya seperti itu. Maka ini kebalikannya. Karena tadi yang namanya emas itu bisa berupa cincin, bisa berupa kalung atau anting-anting, maka di sini eh, zahaban hal itu merupakan asal dari si cincin. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke 61. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aasjudu liman khalaqata tina." Ya, apakah aku akan sujud, ya ini menghikayatkan ucapan dari iblis ketika diminta sujud kepada Adam. Maka qala iblis berkata, "Aasjudu liman khalaqata tinan?" Ya, apakah saya akan bersujud kepada zat yang engkau ciptakan dari tanah. Ini salah satu bentuk kesombongan dari iblis. Maka apa? Fatinan, lafatinan adalah halun min maf'uli kholakata al mahdufi. Maka lafatinan itu adalah um, hal dari maf'ulnya kholakata yang dihapus. Takdirnya apa? Ai kholakatahu. Ya takdirnya aasjudu liman kholakatahu tinan. Kemudian Watinu aslun lil makhluki dan atin ya tanah itu adalah asal ya asal dari makhluk yang diciptakan tersebut. Ya dalam hal ini adalah Adam. Kemudian kita lanjutkan min awsaf fil khali eh, afalifu annaha la takunu illa nakiratan. Bahwa salah satu sifat dari hal itu adalah Hal itu tidaklah datang kecuali dalam bentuk nakiroh, atau mudahnya selalu datang dalam bentuk nakiroh. Kemudian beliau mengutip ucapan dari maaf di atas itu buatan khitu jibala buyutan itu ada catatan kakinya. Ya, kita baca dulu. Al-halu fi hadhil ayati minal halil muqaddarati wa hiyal halul mustaqbalatu. Yaitu hal yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu watan khitunal jibala buyutan, itu adalah hal yang muqaddarah. Ya, termasuk hal yang muqaddarah. Maksudnya apa hal yang muqaddarah? Yaitu hal yang akan terjadi. Ya, hal yang mukodaroh, karena halnya itu belum terjadi pada saat e, pada saat di mana hal itu disebutkan dengan atau disifati dengan suatu perbuatan. Yang bagaimana allati yatahaqqaqu ma'naha ba'da wuku'i makna amiliha. Ini definisi yang lebih baik. Yang dimaksud dengan hal yang mustakbalah itu adalah yang makna dari hal tersebut itu terwujudnya setelah ya setelah terjadinya makna dari amilnya atau makna dari fiilnya. Jadi hal tersebut itu maknanya terwujud setelah terjadinya makna yang dikandung oleh amil atau fiilnya. Fafil ayatil karimati, ya maka dalam ayat yang mulia tadi yaitu watan khitunal jibala buyutan tadi, itu lam takunil jibalu waketan nahti buyutan. Maka pada saat eh, itu ya pada ayat yang mulia tersebut gunung itu pada waktu dipahat itu belum menjadi rumah. Ya belum menjadi rumah. Jadi kan masih dipahat. Berarti belum menjadi rumah. Li'anna zamana kauniha buyutan mutaakhirun an zamani nahtiha. Karena waktu uh, ya waktu bahwa gunung itu menjadi rumah itu setelah ya, setelah akhir daripada zaman pemahatannya. Ya karena dipahat dulu baru menjadi rumah. Itu yang dimaksud dengan hal muqaddarah atau hal mustaqbalah. Wa mithluhu laukulta. Ya, dan contohnya jika engkau mengatakan, Udakhulul masjida sami'inal muhadorota. Ya, masuklah kalian ke dalam masjid, ya, dalam keadaan mendengarkan ceramah. Ya, dalam keadaan mendengarkan ceramah. Maka ini termasuk hal mustakbalah juga. Mengapa? Fa'inna sama'ahum mutaakhirun an zamani dukhulihim. Karena waktu mendengarkan ceramah itu lebih akhir daripada zaman masuk ke masjid. Mungkin masuk ke masjid dulu, ya kemudian mungkin duduk baru kemudian mendengarkan ceramah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-141 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan uquluh. ya wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan uquluh. ya maka e, dan pohon kurma dan juga tanaman-tanaman yang bermacam-macam ukuluh ya buahnya maka apa yang menjadi syahid di sini Muhtalifan halun muqaddaratun. Maka lafat mukhtalifan itu adalah hal yang muqaddarah, yaitu apa Mustaqbalah. Mengapa annahu lam yakun waqtul insya'i mukhtalifal akli. Ya annahu lam yakun waqtul insya'i mukhtalifal akli. Karena ya waktu, ya insya di sini itu diambil dari sebelumnya karena wa huwallazi ansya'a. Ya wa huwallazi ansya'a dan dialah zat yang menjadikan ya anshaa apa jannatin ma'rusyatin ya kebun-kebun yang berjunjung wa ghairu ma'rusyatin dan juga yang tidak berjunjung wa nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluh dan yang menjadikan pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya. Maka pada saat diciptakan pohon-pohon tersebut, itu belum ada buahnya. Ya, pastikan pohon itu tumbuh dulu, ya kemudian mungkin setelah sekian waktu baru berbuah. Ya, maka wa yuqabilul halul muqaddaratu al halal muqaranata. Maka hal muqaddarah itu ya berbeda atau perlawanan dengan hal muqaranah. Ini jenis yang lain. Ya, muqaranah yaitu hal yang menyertai ya menyertai yang tadi kan hal yang mustakbalah yang kejadiannya itu setelah kejadian fiil kalau ini bersama-sama wahiyallati yatahaqqaqu ma'naha fi zamani tahaqquqi ma'na amiliha biduni ta'akhurin yaitu makna dari hal tersebut itu terwujud ya makna hal tersebut pada ya fi pada zaman terwujudnya makna amilnya terwujud dari makna fiilnya jadi makna hal dan makna fiil terjadi secara bersamaan biduni ta'akhurin tanpa diakhirkan kaqaulika sebagaimana ucapanmu jaa abdullahi masruron Abdullah telah datang ya, dalam keadaan bergembira. Fazamanul fazamanus sururi huwa zamanu wuqu'il maji'i. Maka zaman dari Abdullah bergembira yaitu zaman ketika terjadinya kedatangan Abdullah. Ya ini hal muqaranah yang menyertai. Ya ini kita kembali ke atas tadi tertinggal catatan kakinya. Maka kemudian eh, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala masuk ke pembahasan berikutnya. Min awsafil khali athalithu annaha la takunu illa nakiratan. Di antara sifat-sifat hal bahwa hal itu tidaklah datang kecuali dalam bentuk nakiroh. Atau mudahnya hanya datang dalam bentuk nakiroh. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-336. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal halu in urlifa lafdhan fa'taqid tankirahu ma'nan ka wahdaka jtahid. Ya, tapi di sini kemudian dikatakan jika lafadz hal itu adalah lafat yang ma'rifah. jadi ya, dikatakan pasti datang dalam bentuk nakiroh. Tetapi bagaimana kalau kita temui ada hal yang lafatnya itu ma'rifah. Maka apa? Fa'takit tankirohu maknan. Maka niatkanlah, yakinilah bahwa secara makna itu nakiroh. Walaupun lafatnya itu ma'rifah, tetapi maknanya itu nakiroh. Contohnya apa? Kawahdaka jatahid. Ya, wahdaka jatahid atau ijtahid wahdaka. Bersungguh-sungguhlah engkau seorang diri. Kemudian al was uh, eh, Asy-Syaikh Hamdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan mengenai bait ini Al-wasfu tsalitsu min awsafil hali, ya, sifat ketiga dari sifat hal adalah annal hala la takunu illa nakirotan. Bahwa namanya hal itu tidak akan datang kecuali dalam bentuk nakiroh. Atau hanya datang dalam bentuk nakiroh. Au huwa, au ma huwa bimanzilatin nakiroti. Atau hanya datang dalam bentuk yang menempati kedudukan nakiroh. Ya, kalau tidak nakiroh, ya menempati kedudukan nakiroh kal jumlatil waqi'ati halan sebagaimana jumlah yang menempati kedudukan hal wasatati insya Allahu yang nanti akan datang penjelasannya insya Allah wahada lazimun ya dan ini terus-menerus seperti itu atau wajib kama fil amfilatil mutaqaddimati sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah berlalu Ya. Maka ya hukum asalnya itu wajib untuk mendatangkan hal dalam bentuk nakiroh. Mudahnya seperti itu, sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Tetapi apa? Waqad waradat ma'rifatun fi alfadhin masmu'atin la yuqasu 'alaiha. Tapi sungguh ya telah datang dalam ucapan orang Arab Ya, dalam lafat-lafat yang didengarkan ya masmu ya, diucapkan oleh orang Arab. Apa yang datang? Ma'rifatun. Lafat yang berupa isim ma'rifah. La yuqasu 'alaiha. Maka walaupun ada tapi tidak dapat dikiaskan bahwa kemudian dikatakan boleh mendatangkan hal dalam bentuk nakirah. Nah, ini masmuk saja, tidak dapat dikiaskan wala yajuzu ziyadatu fiha maka tidak boleh ditambah ya cukup yang diucapkan orang Arab dalam bentuk nakirah itu saja itu masmuknya tidak boleh dikiaskan ditambahkan kepada kasus yang lain wa minha dan diantara contoh yang diucapkan oleh orang Arab adalah kalimatu wahda fi nahwi ja'at daifu wahdahu ini hal yang sering kita temui yaitu kata wahda yang ada dalam contoh ja'at daifu wahdahu tamu tersebut telah datang seorang diri maka kita lihat catatan kaki i'lam anna lafdha wahdahu ismun maudu'un maudi'al masdari ketahuilah bahwa lafat wahdahu adalah isim yang menempati kedudukan master wa huwa yu'rabu halan dan wahdahu itu di'arab sebagai hal wa huwa la yuthanna wa la yujma'u dan lafat wahdahu tidak boleh dimuthannakan dan tidak juga dijamakkan wa aktsaru ma yusta'malu hadzal lafdhu linafyil ishtiraki fil fi'li dan mayoritas penggunaannya ya penggunaan lafat wahdahu ini penggunaan lafat ini lafat wahdahu adalah untuk menafikan keikutsertaan orang lain dalam sebuah perbuatan ya contoh tadi yajtahid wahdaka ya ya bersungguh-sungguhlah seorang diri maksudnya apa ya tidak perlu mengajak orang lain untuk bersungguh-sungguh yang penting engkau fokus bersungguh-sungguh atau tadi contoh yang di atas Ja'at daifu wahdahu. Ja'at daifu wahdahu. Tamu tersebut telah datang seorang diri. Maka tidak ada pihak lain yang ikut serta dalam e, bentuk kedatangannya dalam perbuatan datang tersebut. Itu maksud dari nafyul istiraki fil fi'li. Kama fi qaulika kallamani Khalidun wahdahu sebagaimana dalam contoh ucapanmu, kalamani Khalidun wahdahu. Ya, telah berbicara kepadaku Khalid seorang diri. Artinya apa? Yang berbicara kepada saya hanya Khalid. Tidak ada orang lain yang ikut serta dalam pembicaraan tersebut. Kita kembali ke atas. Waqalu dan orang Arab dahulu mengatakan yaitu mengatakan apa ja'u al-jamma al-ghafira. Orang Arab mengucapkan ungkapan seperti itu ya atau bisa juga mengatakan jama jamma ja'u jamma'an ghafiron ya misalnya seperti itu atau ja'u jamal ghafiri ya atau jama al-ghafiri atau ja'u al-jamma al-ghafiro di sini. Ini adalah ungkapan yang disebutkan untuk mengatakan apa? Ya jami'uhum, mereka datang keseluruhannya. Syarifuhum wa wadi'uhum, baik yang mulia di antara mereka atau yang ya yang yang yang sederhana di antara mereka. Ya, maka itu maksud dari ja'u al-jamma al-ghafira. Ya, maksudnya semuanya datang. Kemudian wadakhulul awwala fal awwala. Ya, dan masuklah kalian yang pertama kemudian yang setelahnya. Maka al-awwala di sini didatangkan didatangkan ma'rifah, tetapi maksudnya adalah yang tadi ya, awalan fa awalan. Yang pertama dulu kemudian yang setelahnya. Ini tidak bisa dikiaskan karena ini adalah ucapan orang Arab. Kemudian orang Arab juga mengatakan waraja'a auduhu waraja'a audahu ala bada'ihi. Waraja'a audahu ala bada'ihi maka ya kembalinya dia itu kembali kepada permulaannya. Ya, atau ungkapan yang ditunjukkan ya, dia kembali melakukan hal yang sama. Untuk kita lihat catatan kaki, Raja'a audahu ala bada'ihi itu apa? Yuqalu hadha li insanin uhida minhu adamul istiqarari. Ila yunqalu ilaihi. Jadi ungkapan ini, ya, ungkapan roja'a audahu ala bada'ihi itu diucapkan kepada manusia yang dia itu tadinya berjanji ya, atau sudah diminta untuk menyetujui darinya ya bahwa apa dia tidak akan mengulang hal yang tadinya itu dia terus perbuat. Misalnya perbuatan buruk. Dia tadinya diberi janji, jangan engkau, misalnya tadinya mencuri, janganlah engkau mencuri lagi. Ya, sudah dibuat berjanji. Bal yarji'u ila maka na'alaihi akan tetapi setelah berjanji tersebut, dia ternyata masih kembali untuk melakukan perkara tersebut. Unzuril Kamila li Benil Athiri. Ini dapat dilihat di kitab Al-Kamil, buah karya Ibnu Athir rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata thnatai wa sab'ina wa thalathimiatin, halaman 372. Kita kembali ke atas. Fa wahdahu wal jamma'a wal awwala fal awwala wa audahu, ya maka lafat wahdahu, al jamma'a, kemudian al awwala fal awwala, kemudian audahu, ahwalun itu adalah hal, semuanya di Eropa sebagai hal. Wahia ma'arifu dan semuanya itu adalah isim ma'rifah. Ya, waqtahu ma'rifah, al jamaa ma'rifah, al-awwala ma'rifah, audahu ma'rifah. awwalahan nuhatu binakirotin. Ya, tetapi para ulama nahwu menakwilnya menjadi isim nakirah. Ai apa? Kalau yang wahdahu tadi di Arab jadi apa? Munfaridan, seorang diri. Kemudian al jamaah di Arab menjadi apa? Di Arab menjadi jami'an. Ya, bersama-sama, semuanya. Kemudian al-awwala fal-awwala di Arab sebagai apa? Seperti yang tadi, awalan fa-awalan menjadi mutarattibina. Ya, berurutan. Kemudian audahu di Arab menjadi atau di takwil menjadi aidan ya ditakwil menjadi munfaridan jami'an mutarattibina dan aidan kembali wa hadza makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wal khalu in utifa lafdhan ila akhirih ai maksudnya inja al khalu ma'rifatan fi lisanil arabi jika datang hal itu dalam keadaan atau dalam bentuk isim ma'rifah dalam ucapan orang Arab, fahuwa nakirotun fil makna. Maka ketahuilah bahwa hal tersebut itu secara makna itu nakiroh. Ya, walaupun lafadznya ma'rifah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك